Kita melanjutkan kajian fiqhul qulub, fikih hati. Di mana kita masih pembahasan tentang mengenal Allah karena ya, hati tidak akan pernah hidup tanpa mengenal Allah pencipta kita. Masih kita mengenal yaitu keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita sebutkan bahwa keindahan ada tiga macam ada yang terpuji, ada yang tercela dan ada yang tidak terpuji tidak pula tercela. Di mana yang terpuji adalah keindahan ya untuk Allah atau keindahan yang membantu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, keindahan yang membantu untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua, keindahan yang tercela, yaitu keindahan karena dunia keindahan karena kemasyhuran ya sehingga keindahan tersebut digunakan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala maka itu ke, ya keindahan yang tidak akan kekal sementara keindahan yang pertama adalah keindahan yang kekal ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum Adapun <clears throat> yang ketiga yaitu keindahan yang bukan untuk Allah, bukan juga untuk dunia dan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, Inna Allah jaminun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan cinta keindahan. Kata beliau, fahadul hadithu mustamilun ala aslaini azimain. Hadis ini mencakup dua pokok yang agung sekali. Apa itu awaluhu ma'rifah wa akhiru sulukun. Yang pertama adalah mengenal akan sifat Allah yaitu Allah Maha Indah yang kedua yaitu suluk. Apa itu suluk yang dimaksud di sini? Ya suluk artinya bukan suluk yang difahami oleh orang-orang di masyarakat. Akan tetapi artinya ya kita berusaha untuk mengaplikasikan sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ya. Dia berkata, ya'riful 'abdu rabbahu bil jamal alladzi la yumathiluhu fi syai'un." ويعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق واللباس maka seorang hamba mengenal Allah dengan sifatnya yang maha indah di mana keindahan Allah tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga lalu ia beribadah kepada Allah dengan keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keindahan dalam ucapan ya perbuatan akhlak dan pakaian Allah Azza wa Jal yuhibbu min abdi an yujammil lisanahu bisidq. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta suka seorang hamba itu memperindah lisannya dengan kejujuran. Ya. Lidah kita ini, akhi, jadikan lidah yang indah. Dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah. Jadikan lidah kita ini lidah yang indah. Dengan apa? Ya, dengan ia berkata jujur dan berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka orang yang menghiasi lisannya dengan ucapan yang baik, <clears throat> menjauhi kata-kata yang kotor, ini adalah berarti ia sudah memperindah lisannya. Makanya di hari kiamat pun ia akan diberikan oleh Allah keindahan yang luar biasa berupa surga. Ya Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan Yura min zuhuriha wa zuhuruha min bitumin butuniha. Sungguhnya di dalam surga itu kata Rasulullah ada kamar-kamar yang sangat luar biasa indah. Bagian dalam terlihatnya dari dari luar dan bagian luar terlihat dari dalam. Kemudian <clears throat> apa namanya Rasulullah ditanya untuk siapa wahai Rasulullah kamar-kamar itu? Kata Rasulullah liman atabal kalam wa at'ama ta'am wa shalla bil laili wan nasuniyah itu orang yang memperbagus ucapannya. Subhanallah, dia orang yang mengindahkan lisan dan lidahnya dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang jujur, zikir dan yang lainnya, diberikan keindahan yang sesungguhnya nanti di dalam surga. wal muhabbah wal inabati والإخلاص tawakkuli wal khawfi wal والخشية dan ia mengindahkan hatinya Ya, ya hiasi hatinya supaya indah dengan apa? Dengan iman, dengan tauhid, dengan ikhlas, dengan cinta. Ya dengan kembali kepada Allah dan tawakal, dengan rasa takut ya dan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang dihiasi dengan tauhid dan iman, keikhlasan dan cinta pasti akan menjadi hati yang indah sekali. jawarihahu bil ia pun juga memperindah anggota badannya dengan apa? Dengan ketaatan. Ya. Wa yujamil badanahu bi idhari ni'matillahi alaihi fi libasih. Badannya ia hiasi, ia indahkan dengan memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia berupa pakaian yang baik. Ya. Dan ia sucikan badannya dari najis-najis dan hadas. Maka subhanallah, orang yang memperindah anggota badannya dengan ketaatan, ya, dahinya ia gunakan untuk sujud kepada Allah, tang anggota sujud, anggota tangan dan kakinya ia gunakan untuk sholat, ya untuk puasa dan yang lainnya. Maka itu subhanallah menjadi anggota badan yang sangat indah sekali. Ya. Dan apabila kita hiasi semua ini hati kita kita hiasi lisan kita dan badan kita kita hiasi maka itu menjadi badan yang sangat indah sekali. Ya. فيعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه maka ia mengenal Allah dengan keindahan yang merupakan sifatnya. Dan ia sembah Allah dengan keindahan yang merupakan syariat dan agamanya. Karena syariat Allah itu indah sekali. Agama Allah itu indah sekali ya akal Islam. Bagi mereka yang mau berfikir dan berakal, dia akan dapati bahwa agama ini agama yang sangat indah sekali. In hadzal wujud allazi khalaqahu Allahu jamil. Bahkan ciptaan yang kita lihat ya, berupa dunia dan seisinya yang Allah ciptakan pun juga sangat indah sekali. Wa jamaluhu min jamali khaliqihil jamil. <clears throat> Dan tentunya kata beliau keindahan itu berasal dari penciptanya yang maha indah. Alladhi yamlaku yamlikul jamala kullah. Jammalad dunya bima syaa'a Wajammal al akhirat bima sya'a yang memiliki keindahan seluruhnya. Allah menjadikan dunia ini indah dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah pun menjadikan akhirat pun indah dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Subhanallah, akhal Islam azakumullah wa iyakum. Wahadal jamal, di mana keindahan ini akhal Islam azakumullah dapat kita lihat ya, setiap harinya. Coba lihat kita kita lihat bunga yang sangat indah dengan warna-warninya. Coba kita lihat pepohonan yang sangat indah dengan dedaunan dan batang-batangnya. Coba kita lihat gunung-gunung, ya danau-danau, sungai-sungai yang mengalir. Coba kita lihat pantai-pantai yang begitu indah menyejukkan mata, menunjukkan akan keindahan penciptanya ya akhwan Islam. Coba lihat langit, ya dengan awan-awannya, dan sinar mentarinya ya yang apabila kita lihat sungguh sangat menakjubkan hati Sem semua itu menunjukkan akan keindahan Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam ikhwatul iman anzakumullah wa iyyakum Fasubhanal khallaqul alim Maha suci Allah Yang menciptakan dan lebih maha mengetahui Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah yang memperindah penciptaan segala sesuatu. Wabada akhalqal insani min tin dan memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Dan manusia sendiri indah sekali. Ya. Lihatlah <clears throat> mata kita yang begitu indah ditutup oleh kelopak mata, dihiasi dengan bulu mata. Lihatlah hidung kita yang sangat indah. Lihatlah bibir kita ya gigi-gigi kita yang tersusun begitu rapinya yang ditutupi oleh bibir ya dengan bibir itu sangat terlihat indah manusia itu dihiasi dengan rambut ya dihiasi dengan telinga yang bisa ia mendengarnya subhanallah betapa indahnya ciptaan Allah subhanahu wa taala maka Allah pasti maha indah juga dalam pensyariatannya indah juga di dalam perbuatannya dalam ketentuan dan takdirnya Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Setelah beliau memperkenalkan kepada kita sebagian sifat-sifat Allah. Sekarang beliau mengajak untuk memahami tentang nama-namanya. <clears throat> Mengenal nama Allah, sebagaimana telah kita sebutkan juga merupakan perkara yang sangat berpengaruh kepada, kepada hati hamba. Coba dengan, dengan mengenal nama Allah, seorang hamba akan tahu siapa rohnya. Ya. orang hamba tidak akan pernah merasa sedih ya ketika ia ditimpa musibah di saat ia mengenal Allah karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai uh, nama <clears throat> di antara namanya adalah Ar-Rahman yaitu Maha Kasih Sayang. Seorang hamba tidak akan pernah akal Islam berputus asa dari rahmatnya. Karena ia tahu bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim. Seorang hamba juga tidak akan pernah berhenti dari memohon ampunan kepadanya. Nah, ia tahu bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka seorang hamba ya akal Islam dengan mengenal nama Allah akan menjadi hamba yang sempurna. Akan menjadi hamba yang betul-betul ikhwatul Islam <clears throat> ya Nah, terlihat di dalam ucapan demikian pula perbuatannya ya tercermin padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang pertama beliau perkenalkan kepada kita adalah Allah. Allahu Jalla Jalaluhu. Allah berkata ber, berasal dari kata al-ilah yang berarti sesembahan. Di mana Allah adalah merupakan nama yang paling agung. Ya. Oleh karena itu ya akhal Islam azakumullah yakum. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Di mana ayat tersebut dimulai dengan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan seterusnya. Allah juga berfirman wa huwal ladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dan dialah Allah yang di langit sebagai ilah dan di bumi pun sebagai ilah. Dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ya. Adapun selain Allah, maka tidak berhak untuk disembah. Ya. Matahari yang disembah tidak berhak dan tidak layak. Ia makhluk. Demikian pula para nabi yang disembah tidak layak. Mereka adalah makhluk. Demikian pula kuburan yang disembah tidak layak, dia adalah makhluk. Makhluk itu diciptakan, maka tidak layak untuk kita berikan padanya sifat-sifat ketuhanan. Ya, mereka bukan Tuhan dan bukan ilah, tapi ilah kita adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. <clears throat> Allah subhanahu huwal ilahul haq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ilah ilah yang hak الذي يجب أن تكون جميع أنواع ibadati والطاعة والتأله له وحده لا شريك له. dimana seluruh ibadah seluruh ketaatan seluruh penyembahan ya hanya untuk Allah saja dan tidak layak untuk selain Allah Subhanahu wa taala karena kullama siwa Allah makhluk naqisun mudabbar karena selain Allah makhluk makhluk ya mereka yang menyembah segala sesembahan selain Allah itu makhluk diciptakan. Sementara yang namanya makhluk itu kurang, akhi. Yang namanya makhluk itu lemah. Ya. Ia mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana makhluk hendak disembah? Abdun mamlukun faqirun min jami'il wujuh. Yang disembah selain Allah itu hamba sah hambanya Allah. Ya, ia dimiliki oleh Allah bahkan ia pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala falam yastahiqqa syai'an min anwa'il ibadah maka yang lemah seperti itu apakah berhak untuk mendapatkan ibadah tentu tidak sedikit pun mereka tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan Allah azza wa jalla wal ma'luhul wal ma'bud al mustahiqul ifradih bil ibadah di mana Allah saja sebagai Rabb yang kita sembah, yang kita ibadah, yang kita ibadahi. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, keagungan dan keindahan yang sangat sempurna sekali. Maka dialah Allah yang satu-satunya zat yang berhak disembah. Sedangkan selain Allah tidak sempurna ya akhal Islam. Bismillah di mana nama Allah dalun ala kauni ma'luhan ma'budan. Ta'allahahu al khalaiku mahabbatan wa ta'zima wa khushu'an wa khudu'a fatafza'u ilaihi fil jawa fil hawaiji wan nawaibi di mana nama Allah menunjukkan bahwasanya dialah Allah yang disembah dan dipertuhankan ya dari kata Allah itu dari kata al-ilah al-ma'luh artinya yang disembah dan dipertuhankan di mana seluruh makhluk ya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ya fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya Allah berfirman, "Fitratallahi allati yang nasa 'alaiha." Ya fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari, seluruh manusia sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum?" Qalu bala dan ingatlah ketika Allah mengambil dari anak-anak Adam dari punggung-punggung mereka. Ya. Dan mempersaksikan kepada mereka bukankah aku Rob kalian? Mereka berkata, benar ya Allah, engkau Rob kami. Imam eh, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu riwayat yang sahih yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim bahwa Allah setelah menciptakan Nabi Adam Allah pun mengusap punggungnya Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Dia bagaikan semut-semut yang kecil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada mereka semua, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Iya. Mereka berkata, benar ya Allah. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Untuk mempertuhankan Allah. Yang mengakui Allah sebagai Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian setan pun merusak fitah-fitah tersebut. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman, Khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku tadinya dalam keadaan hanif. Ya. Artinya hanif itu mempras, hanya memper, menyembah Allah saja. Ajtalatu syayatin. Tapi kemudian setan menggelincirkan mereka. Merubah fitrah-fitrah mereka. Sehingga akhirnya Ya fitrah yang telah rusak itu pun akhirnya tidak mengakui Allah sebagai Rabb dan Pencipta. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Allah mustalzimun li jami'i sifati kamali. Maka nama Allah berkonsekuensi kepada seluruh sifat-sifat yang sempurna. Sebab yang namanya manusia ya, pasti punya uh, sifat apa, apa punya tabiat ingin mempertuhankan sesuatu yang sempurna. Makanya tidak aneh ya muncul kemudian tokoh-tokoh yang dianggap sempurna. Kalau di Amerika sana namanya Superman, ya manusia super yang katanya hebat luar biasa. Kalau di Indonesia Gatot Koco, ya hampir di setiap apa namanya negeri ada tokoh-tokoh yang mereka anggap itu sempurna yang mempunyai kekuatan dahsyat luar biasa. Kenapa muncul seperti itu akhir? Karena itulah memang fitrah manusia. Tabiat manusia itu ingin ada sesuatu yang sempurna, yang luar biasa, yang tidak mungkin dikalahkan oleh apapun juga. Ya. Maka itu adalah merupakan tabiat. Bahwa ia ingin menyembah sesuatu yang sangat sempurna, yang tak akan mungkin kalah. Ya. Yang luar biasa. Maka Allah adalah Rabb pencipta. Dia adalah yang disembah dan sesembahan manusia. Maka kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Ya. Kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Allah ya konsekuensinya mempunyai sifat apa? Menciptakan ya berkuasa, maha kuat. Demikian pula perintah Allah pasti Allah laksanakan ya semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. Allah juga yang hanya bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini Allah juga yang apa mengatur segala, segala macam makhluk ini ya akal Islam. Bahkan sifat perbuatan ihsan, berbuat memberikan nikmat, memberikan apa namanya kebaikan, ya rahmat dan yang lainnya hanya milik, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam anzakumullah wa iyyakum. اسم الله ما أطلق على غير الله وحده فلا يوجد أحد اسم الله سوى الله di mana nama Allah hanya untuk Allah selain Allah tidak ada yang namanya Allah ya Allah berfirman Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li hal ta'lamu lahu samiyya Rabb pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia saja dan sabarlah untuk selalu beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu ada yang selain Allah yang, mempunyai nama tersebut? Ya. Ataukah engkau mengetahui bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan? Allah juga berfirman, "Qul Allah awid'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakan, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kalian seru. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka akal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Nama Allah adalah nama yang paling agung sekali. Di mana nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah disebut pada sesuatu kecuali akan diberkahi padanya. Ya, kalau kita melakukan sesuatu kita sebut bismillah. Ya, dengan nama Allah maka Allah berkahi itu. Ya. Kalau kita makan dengan baca bismillah, Allah berkahi itu. Tidaklah kita minta ya kepada Allah, apa menyebut nama Allah di saat kesusahan kecuali Allah akan hilangkan kesusahan itu. Ya. Tidaklah kita sebut nama Allah di saat kita kegembiraan kecuali Allah akan tambahkan kegembiraan itu. Ya, karena orang yang ketika diberikan kesenangan lalu ia banyak berzikir kepada Allah, Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan untukmu. Ya. Tapi ketika kita ditimpa kesulitan, lalu kita menyeru Allah saja, maka hanya Allah yang akan memberikan apa namanya bantuan. Allah berfirman, "Amma yujibul muttar." Ya, siapakah yang bisa membantu orang yang yang ter, tertimpa masa-masa genting dan kesusahan? Kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tidaklah ya akhul Islam nama Allah Subhanahu wa taala kita sebut ya dalam segala sesuatu kecuali Allah akan ya senantiasa mengingat dia. Ya kata Rasulullah man Allah fi nafsi man dzakarani fi nafsi zakartu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Ya. Wa man dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak lebih yang lebih baik dari itu. Maka tidaklah kita sebut nama Allah dimanapun, kecuali Allah akan sebut dia di hadapan makhluk-makhluk yang lebih mulia dari itu. Subhanallah, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Wallahu subhanahu ilahul haqq. الذي سكنت إليه العقول bi بذكره القلوب maka Allah adalah ilah yang hak di mana akal akan merasa tentram ya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal arwahu la ta'ruj illa bi wa huwa al-ilahul haqqul kamilu li dzatihi wa ma siwal haqqi fa huwa naqisun li dzatihi. Di mana roh-roh pun tidak akan naik kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya karena rohnya orang yang beriman berada di iliyin di atas langit sementara rohnya orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah berada di sijin di bawah langit yang di bawah bumi yang ketujuh makanya orang yang mengenal Allah dan beriman kepadanya rohnya akan naik sementara orang yang tidak mengenal Allah dan kufur kepadanya maka Allah berfirman, "Tsumma radadnahu kami akan kembalikan kepada ya serendah-rendahnya tempat. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. وثبت أن kamilun li لذاته dan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna pada zatnya maka Allah subhanahu wa ta'ala akal Islam ya karena sempurna pada zatnya maka orang yang mengenal Allah Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah saja, ia akan mendapatkan kesempurnaan itu. Sebab manusia tidak akan sempurna kecuali dengan ia diberikan kesempurnaan oleh Allah. Makanya para nabi sempurna. Kenapa? Karena ibadah mereka sempurna kepada Allah. Semakin seorang hamba itu bertakorup dan beribadah kepada Allah, semakin diberikan oleh Allah kesempurnaan. Iya, lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna dalam akhlaknya, <clears throat> sempurna dalam fisiknya, sempurna dalam muamalahnya, ibadahnya dan yang lainnya. Iya. Maka Allah jadikan karena Rasulullah SAW keimanannya sempurna kepada Allah, Allah jadikan Rasulullah pun sempurna. Lihat para sahabat, ya, mereka mendekati kesempurnaan di dalam ibadah kepada Allah dan keimanan. Maka Allah jadikan mereka pun makhluk-makhluk yang sempurna. Iya. Walaupun tentunya kesempurnaan manusia tidak sama dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seseorang itu jauh dari Allah, semakin ia tidak sempurna, semakin ia akan jatuh kepada keburukan demi keburukan. Semakin akalnya akan berkurang ya, akhi. Iya. Semakin pandangannya akan bengkok. Sementara orang-orang yang mengenal Allah sempurna, pandangannya akan semakin lurus. Iya pikirannya akan semakin tepat. Kenapa? Karena akidah-akidah yang lurus itu akan berpengaruh kepada ketepatan berpikir. Ini sementara akidah yang buruk, keyakinan yang membengkok akan berakibat kepada pikiran yang tidak tepat. Ya, bahkan selalu akan bengkok juga ya akal Islam. Ayah sa'adata man wasala ila sahili bahri ma'rifatih. ورأى عظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأبصر جماله وجلاله وكماله وشاهد آلاءه وإحسانه وأفعاله Sungguh betapa bahagianya orang yang telah sampai di pantai lautan mengenalnya. Sungguh bahagia orang yang bisa melihat keagungan zat, nama dan sifatnya. Sungguh, ya, hatinya pasti akan dipenuhi dengan kebahagiaan orang yang melihat keindahan dan keagungan serta kesempurnaan penciptanya yang menyaksikan akan nikmat-nikmat dan kebaikan serta perbuatan-perbuatan Rabbnya maka ia pun akan memuji Allah dengan lisannya dia akan mengagungkan Allah dengan lis dengan hatinya dia pun akan mensyukuri Allah dengan anggota badannya dan pada waktu itu dia akan merasakan kelezatan dengan ibadah kepadanya Masya Allah itu akibat daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, <clears throat> Allah ya menamai dirinya, dengan nur. Allah wa nur. Dan hijab Allah itu cahaya, nur. Ya. Maka siapa saya yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kepada hatinya itu nur, cahaya. Maka hatinya itu bercahaya. Maka orang yang hatinya bercahaya dengan iman dan Islam, maka kuburanmu, kuburannya pun setelah meninggal akan diberikan cahaya. Di hari kiamat pun dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. ya Maka Allah pemilik cahaya. Maka karena Allah pemilik cahaya, maka Allah berikan cahaya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina yas'ah nuruhum ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم dan kamu di hari kamu melihat orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita cahaya mereka berada di depan dan di sebelah kanan mereka ya subhanallah ikhwata islam anzakumullah wa iyakum dan cahaya itu di dunia terkadang terlihat dari wajah seorang mukmin yang suka berwudu wajahnya terlihat ya bercahaya maka subhanallah ikhwatal Islam azakumullah karena Allah pemilik cahaya Allah pun juga pemilik kekuatan maka tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. maka orang-orang yang beriman walaupun badannya kurus Allah berikan kekuatan pada badannya karena keimanan dia dan ketakwaan kepada Allah. Iya. Allah berikan kepada dia kekuatan di dalam keimanan, ketakwaan, kesabaran, ibadah. Demikian pula ke ke ya, kekuatan dalam kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kekuatan dalam menghadapi penyakit-penyakit dan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuat. Ya. Kekuatan yang hakiki adalah kekuatan di saat seseorang ya bersabar dalam menghadapi berbagai macam perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Ya, kekuatan itu bukanlah seseorang yang pandai bergulat, kata Rasulullah. Laisa syadidu besur'ah. Akan tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, yang bisa menahan amarahnya di saat ia, di saat ia marah meledak-ledak. Tapi ia tahan amarahnya. Kenapa? Karena ia beriman kepada Allah. Ia tahu bahwasanya kota Islam azakumullah kemarahan tidak ada manfaatnya. Ya maka ia pun segera berzikir kepada Allah, dia berwudu. Maka seperti itulah orang-orang yang kuat hakikatnya ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi azakumullah, dialah Allah. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pemilik kesempurnaan, pemilik keperkasaan, pemilik kemuliaan. Karena Allah pemilik kemuliaan, carilah kemuliaan dari Allah. Siapa yang mencari kemuliaan dari selain Allah, ia tak akan pernah mulia di dunia dan akhirat. Maka orang yang beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepada dia. Makanya para nabi mulia, para malaikat mulia, para sahabat mulia, orang-orang saleh mulia. Kenapa? Karena mereka diberikan kemuliaan yang ya, oleh ya, zat yang memiliki kemuliaan. Sementara iblis tidak mulia. Fir'aun tidak mulia karena mereka menerang, menentang ya Rob yang maha mulia. Ikhwatul Islam أعزكم الله وإياكم فتبارك الله رب العالمين وتبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين نعم Ya, sekarang jazakallah khair. Uh, Barakallahu pada Ustaz yang sudah memberikan pembahasan dan insyaallah kita uh, berdoa kepada Allah SWT diberikan ketenangan hati kita di dalam uh, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 dan di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silahkan ya di 021 8236543. Halo. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Eh, Bustanuddin di Solo Sumatera Barat. Ya. Solo Sumatera Barat. Ya. Solo ya. Ya, ya. silakan. Solok ya. ya. Hmm. Eh, begini Ustaz. Ya, uh, saya pernah mendengar ceramah dari Ustaz uh hmm. -huh. di TV Sunnah. Uh hmm. -huh. Dan itu dalam satu hadis mengatakan bahwa kalau kita memohon dengan nama-nama Allah, uh hmm. -huh. mintalah yang agung Bila contohkan yang agung itu minta surga atau terhindar dari surga, dari neraka. Iya. Nah, itu dalam hadis yang beliau, beliau bacakan begitu ada hadisnya. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau kita memohon dengan nama Allah uh, meminta yang lain Ustaz sesuai dengan padanan nama Allah itu umpamanya ya Razak kita uh, beri kami rezeki yeah. ya iya. salam selamatkan kami ya hai kayu iya. eh, beri kami kekuatan apakah padanan padanan nama Allah itu dengan doa yang Eh, kita ucapkan itu termasuk doa yang agung Ustaz. Iya, baik. Nah, baik. Dan sebenarnya kalau kalau kita minta yang kecil itu pelecehan terhadap nama Allah namanya. Hmm. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Eh, baik. terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <clears throat> ketahuilah Bapak, bahwasanya ya meminta dunia itu diperbolehkan dengan ijma para ulama. Walaupun memang kebanyakan permintaan Rasulullah adalah untuk kebaikan akhirat, namun permohonan kebaikan dunia pun juga itu pun perkara yang dianjurkan. Ini dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Sementara di sini Rasulullah menyebutkan nama Allah, Allahumma. Sedangkan Allah adalah nama yang paling agung. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW dalam doa-doanya selalu menyebut nama-nama Allah. Ya. Rasulullah SAW pernah meminta dunia, ya, minta dunia tapi secara global. Seperti yang saya sebutkan tadi as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. demikian pula ya doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat pun kebaikan dan pelihara kami dari azab api neraka makanya doa-doa Nabi SAW tentang meminta dunia itu sifatnya global. Sementara doa-doa Nabi yang bersifat meminta kehidupan akhirat dan kebaikan akhirat lebih terperinci lagi. Ya, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> minta berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang, dan daripada doa yang tidak dikabulkan. Itu untuk kebaikan akhirat. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari rasa malas, ya, dan dari dikembalikan ke umur yang tua renta, ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. <clears throat> Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk WC, beliau ia berdoa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubuth wal khaba'ith. Bismillah, aku berlindung kepada Allah dari khubus, ya, setan laki-laki, wal khabair dan setan wanita, kebaikan dunia dan akhirat. Setelah selesai, beliau mengucapkan Gufronak, ya Allah, ampuni dosaku. Ya, ke, ke, ke apa untuk keuntungan akhirat. Ketika kita makan, ya, kita ucapkan bismillah sebelum makan agar ini semua di, diberkahi keuntungan dunia dan akhirat setelah makan pun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah keuntungan untuk di dunia dan akhirat ya makanya doa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengumpulkan antara keuntungan dunia dan akhirat akan tetapi sudah saya sebutkan tadi, permintaan Rasulullah untuk dunia itu sifatnya global. Sedangkan permintaan Allah untuk kehidupan akhirat lebih terperinci dan lebih banyak. Karena ya di sini kita mengambil sebuah faidah bahwa ya pertama masalah dunia memang dunia itu rendah dan hina di mata Allah. Yang kedua akhirat itu lebih kekal dan lebih mulia. Maka bolehkah kita menyebut nama Allah untuk meminta dunia? Boleh. Ya, sesuai dengan namanya. Apabila kita meminta rezeki, kita katakan ya Razak, urzukni, ya Allah, yang maha pemberi rezeki, rezeki berikan aku rezeki. Wa anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ya. Maka tidak apa-apa. Kita sebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Maka Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Baik Allah lah nama-nama yang baik maka serulah Allah dengan melalui nama-nama tersebut. Ya. Allah Nah. Ya, nah, syukran jazakallahu khair atas uh, jawabannya. Demikian untuk Bapak Bustanudin yang berada di Solok Sumatera Barat. Dan selanjutnya yang kedua di belakang Bapak Bustanudin yang ingin bergabung atau bertanya langsung silakan di 021 8236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dengan Ahmad Maksum. Di mana Pak? Di Belitang, Palembang. Ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Ahmad. Ana mau tanya Ustaz. Mhm. Eh, dulu saya pernah membaca hadis di kitab Tambihul Ghafilin. Mm -hmm menerangkan adanya puasa Nabi Isa, yaitu puasa dahar. Mm -hmm. Nah, itu gimana hadisnya itu? Apakah soheh atau gimana Ustaz? Iya. Katanya kan ada iya. larangan puasa dahar, tapi ternyata di sini kok puasa Nabi Isa, yaitu puasa dahar, puasa satu tahun gitu. Iya, baik, baik cukup ya. <clears throat> Baik, cukup Pak Ahmad. Nanti disimak ya jawabannya. Ya. Uh, ketahuilah Bapak, kalaupun misalnya benar bahwa itu puasanya Nabi Isa, ketahuilah bahwa syariat Nabi Isa bukan syariat untuk kita. Di mana syariat tersebut sudah dihapus oleh syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW nah ansomid dar. Rasulullah SAW melarang dari berpuasa dar terus menerus. Iya. Rasulullah pernah melihat para sahabat puasa terus-menerus. Maka Rasulullah menahan anil wisal. Beliau menaha, melarang dari itu. Lalu para sahabat berkata, Ya Rasulullah, wa katu asil, Buktinya engkau berpuasa terus-menerus. Ya, kata Rasulullah, Inni lastu kahiyatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Ini bitu yut'imuni rabbi wa yuswayastin. Kalau aku di waktu malam diberi makan oleh Allah dan diberi minum, Ya, sementara kalian tidak. Berarti nah, itu kekhususan khususnya itu Rasul. Tidak untuk umatnya. Maka dari itulah Bapak ya. Kalau misal dikatakan itu puasa Nabi Isa, kita katakan itu syariat sebelum Rasulullah yang sudah dihapus oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah mengamat, mengamalkan syariat Rasulullah dan Rasulullah melarang dia berpuasa dar. Wallahu a'lam. Iya. Ya, eh, baik demikian ya untuk Bapak Ahmad yang berada di Palembang mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya yang ketiga, masih kami terima silakan di 0218236543. Halo. Halo. ya eh, ya halo. Sudah terhubung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, di dikecilkan Pak. Mohon, mohon maaf sebelum dilanjutkan. Volume TV-nya atau radionya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari Ambala di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, silakan Pak. Iya, ya, silakan Pak. Ini saya mau bertanya mengenai bayang tahajud. Mm -hmm. Saya membaca di buku, di buku Ihya Ulumuddin, mm -hmm. karangan Imam Al-Ghazali. Mm -hmm. Pertama-tama sebelum saya bayang tahajud, saya membaca Allah Akbar Kabir Alhamdulillah Kasira akbar ya sampai alhamdulillah akbar Allah akbar kabira Alhamdulillah katsira. Hmm. Setelah itu membaca subhanallah 10 kali, hmm. membaca alhamdulillah 10 kali dan la ilaha illallah 10 kali. Iya. Dilanjutkan dengan membaca Allah Allah Eh, Allah Akbar Jo Melako, tiwal yeah. jabarut, tiwal Kibria, tiwal azamat, tiwal jalal, tiwal kudrat. Mm -mm. Iya, Pak. Setelah itu. Iya mungkin eh, secara global saja uh, pertanyaannya. Anta umum, bayna ibadika. Ya. Ya silakan Pak. Nah, hanya itu dulu Pak. Uh, maksudnya uh, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Mungkin bisa dipahami saja ya. Mungkin, uh, uh, dapat dia Bapak. Ya. Bahwa tapi ia Ulumuddin sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi ya, guru daripada Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa buku ini dipenuhi dengan hadis-hadis yang tidak ada asalnya dan hadis palsu serta hadis-hadis yang lemah yang mengatakan bukan saya tapi yang mengatakan adalah seorang ulama hadis yang terkemuka di di zamannya yang bernama Al-Hafidh Al-Iraqi Zainuddin Beliau ini guru daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka beliau mentakhrij hadis-hadis ya, yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam sebuah kitab beliau ya, uh, tentang takhrij Ihya Ulumuddin saya lupa namanya Hamlul Asfar atau apa gitu yang jelas beliau sudah mentakhrij kitab-kitab tersebut beliau berkesimpulan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ya ditemukan lebih dari seribu hadis yang tidak ada asalnya. Ya, diwarnai oleh banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah dan yang lain. Dan Imam Ghazali sendiri, <clears throat> beliau mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis sangat sedikit. Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Ya, pengetahuan saya tentang ilmu hadis sangat sedikit. Makanya di akhir hayat kemudian Imam Ghazali sibuk mempelajari Sahih ya Bukhari. Namun kemudian beliau meninggal dunia, jadi saat beliau belum selesai mempelajari Sahih Bukhari. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Dan yang Bapak sebutkan tadi sama sekali tidak ada asalnya dari syariat Rasulullah, dari hadis-hadis yang sahih maksudnya. Hmm. Yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam hadis Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Abbas ketika menceritakan bagaimana sholat tahajudnya Rasulullah SAW dan juga dalam hadis-hadis lain yang sahih. Rasulullah SAW ketika bangun dari tidur, beliau mengusap kepalanya, kata Ibnu Abbas. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Iya. Setelah beliau mengucapkan doa, apa namanya, eh, bangun tidur ya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengucapkan di waktu bangun tidur, Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Lalu beliau mengucapkan Allahumma gfirli. Dalam Bukhari Rasulullah mengucapkan bismika Allahumma amut wa uh, apa namanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu beliau mengadakan kepalanya ke langit. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran dimulai dari firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab sampai akhir ayat apa sampai ayat akhir daripada surat tersebut Kemudian beliau pun bangkitlah untuk berwudu kata Ibnu Abbas. Lalu kemudian beliau pun segera sholat dan telah, telah diriwetkan dari Rasulullah SAW beberapa doa istiftah yang Rasulullah SAW baca Ya, dan doa-doa istiftah dalam sholat tahajud rata-rata panjang. Ya, di antaranya wajah tu. Ya, di antaranya Ya Allah Rabba Jibril wa Mikail wa Israel. Ya, wa Israfil maksudnya. Dan yang lainnya. Adapun yang disebutkan oleh Bapak, Bapak baca ini, baca baca itu semua tidak ada asalnya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka kewajiban kita cukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu saya mikir untuk ya eh, Bapak yang berada di Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umuhani yang tidak disebutkan tempatnya. Ya, assalamualaikum, ya Ustadz. Eh, terkadang saya tidak eh, tidak bisa menenangkan hati dan pikiran saya bila ada masalah yang menimpa saya saya e, bisa menjadi hingga menjadi stres dan e, berkata kufur. Saya juga merasa bersalah telah mendidik anak saya begitu keras yaitu dengan memarahinya dan e, memukulnya. Nah, bagaimana caranya Ustaz memperbaiki semua ini? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. <clears throat> semua kesalahan hamba selama si hamba itu istighfar mohon ampun dan bertaubat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya hamba adalah ya, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat dan memperbaiki diri. Maka <clears throat> perbaikilah dengan ya memperbaiki ucapan kita. Kalau dahulu kita suka marah, suka memukul. Sekarang rubahlah. Ya, sekarang dipenuhi dengan kasih sayang, dengan kelembutan kata-kata, ya, dan senyuman manis di, di hadapan anak. Kalau oh, dahulu kita kalau di, di, di, apa ditimpa masalah, selalu banyak pikiran dan stres. Sekarang lebih tenang karena kita yakin bahwasanya kita punya Rob yang maha kuasa. Ya, sehingga ketika ia stres, ia pun banyak berpikir kepada Allah dengan berzikir itu hatinya akan menjadi tenteram. Ketika hatinya galau, ia membaca Al-Quran. Sehingga dengan membaca Al-Quran pun hatinya menjadi sejuk. Maka itulah yang bisa kita lakukan. Ya, kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Ya, karena keimanan itu harus memberikan perbedaan dan pembeda. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, In tattaqullaha yaj'al furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertaut betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan pembeda untuk kalian. Harus berbeda. Iya. Dan setelah kita beriman, bertakwa kembali kepada Allah, harus berbeda. Ya. Berbeda sebelum kita ya dahulu belum belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Ya, nah. Ya, jazakallahu demikian untuk yang bertanya Muhani dan selanjutnya ada uh, beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Umul, uh, eh, Ibu Lina yang berada di Jakarta dan Umu Sarah. Uh, Assalamualaikum ya Ustaz. Uh, hati seorang hamba itu fitrahnya men menyukai keindahan dalam uh, terutama seorang wanita yang menyukai keindahan dalam berpakaian syar'i. Nah, jika hanya berpakaian warna gelap tanpa motif, nampak e, tidak nampak keindahannya di dalam mata, mata memandang. Bagaimanakah jika kita ingin memakai pakaian syari tapi bermotif? Inilah yang harus kita fahami Bahwa indah itu ya, jangan selalu menurut indah manusia. Indah jangan melulu mengikuti indah mata kita dan keinginan dan syahwat kita. Coba biasakan, indah itu menurut Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ingin terlihat indah. Di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Ya. Berarti kita ingin dinikmati keindahan kita oleh setiap laki-laki. Allah. Ya, kita ingin indah aja kok di hadapan orang. Tapi di hadapan orang itu siapa? Ya, wanita Baik, kalau hanya di, di, di, di kumpulan wanita saja silakan. Tapi kalau di sana ada laki-laki yang bukan mahram, yang matanya menjadi tertuju kepada kita karena keindahan pakaian kita, ya ketertarikan yang ada pada pakaian kita karena adanya hiasan-hiasan, bukankah itu tidak indah di mata Allah? Ya Allah, Allah berfirman, وَلَا يُبْدِينَ Janganlah para wanita ya, menampakkan perhiasan-perhiasan Kata para ulama, ya maka apabila pakaian itu menjadi sebuah perhiasan dan hiasan, maka itu masuk dalam ayat tersebut. maka dari itu, ya kita ingin tampil indah. Tapi masalahnya indah untuk siapa? Kalau untuk suami tidak masalah. Ya, tapi kalau dikatakan saya ingin indah di mata Allah, baiklah. Allah menginginkan anti untuk menjauhi sesuatu yang bisa menghias anti di hadapan laki-laki. Itu indah di mata Allah. Indah di mata Rasulnya. Maka biasakan keindahan itu adalah mengikuti keindahan Allah dan Rasulnya. Bukan keindahan, keinginan, dan syahwat-syahwat kita. Iya. Maka dari itulah para sahabat dahulu. Mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak menghiasi pakaian mereka di hadapan laki-laki. Iya. -laki pakaian-pakaian yang polos, yang gelap, yang bersebagai sebukan dalam riwayat yang sahih demikian keadaannya. Oleh karena itulah, ya, ya ukhtal muslimah, engkau yang ingin indah di mata manusia, ya, dan ingin mendapatkan pujian dari manusia akan keindahan dirimu. Tidakkah kita ingin berusaha untuk melihat apakah perbuatan itu indah di mata Allah atau tidak? Jangan melulu kita memandang atau melihat keindahan dari manusia atau dari syahwat kita. Ingat, yang hakikatnya yang indah itu adalah menurut Allah dan Rasulnya indah. Walaupun di mata anti tidak indah. Allah wa'ala. Nah. Ya, ya. jazakallah atas jawaban Ustaz. Ya demikian untuk yang berada dalam pesan singkat dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta. Ya, Ustaz, uh, hati sering merasa sedih ketika kita mendengar saudara-saudara kita uh, yang sedang dikepung oleh eh, tentara-tentara kafir dan orang-orang munafik di orang-orang Syiah kini yang berada di Suriah. Nah, uh, bolehkah kita melakukan kunut nazilah tanpa ada perintah dari waliul amri dan mereka pun uh, tidak melarangnya? Dan apakah kondisi di uh, Suriah kini itu disyariatkannya kita untuk melakukan kunut nazilah? Allah Coba tanyakan kepada yang lebih alim dari anak. Baiklah. Ya, enam. Baik, untuk selanjutnya ya, dari hamba Allah yang berada di Yogyakarta. Ya Ustaz, eh, untuk kita bakti kepada mertua, nah bagaimanakah caranya supaya kita eh, tidak eh, melebih apa eh, karena kita tinggal di Eh, rumah mertua dan kita pun jauh dari orang tua kita sendiri uh, bagaimanakah supaya kita tidak uh, melebihi bakti kita kepada orang tua kita sendiri Ustaz? Ini yang bertanya laki-laki apa perempuan? Tidak disebutkan tanpa Allah di Jogja. Iya tentunya akan berbeda apabila yang bertanya itu laki-laki dengan apabila yang bertanya itu perempuan. <clears throat> Kalau yang bertanya itu wanita atau akhwat, Ketahuilah bahwa seorang akhwat harus lebih berat kepada suami daripada kepada orang tuanya. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya." Ya, ini menunjukkan bahwa betapa besarnya hak suami di mata wanita maka ya hak suami lebih besar daripada orang tua. Maka maksimalkan dirimu untuk berbakti kepada suamimu. Tetap berbuat baik kepada orang tua, kita usahakan ya sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau yang bertanya itu ya, ikhwah atau laki-laki ya, ketahuilah bahwa orang tua lebih didahulukan daripada istri. Hak orang tua lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua kemudian jatuh batu besar lalu kemudian menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar lalu mereka pun ya bertawasul kepada Allah melalui amalan-amalan soleh mereka yang ikhlas yang pertama mengatakan ya Allah dahulu aku punya orang tua yang telah renta dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun baik istriku baik anakku di atas orang tuaku suatu hari ya aku terlambat pulang kemalaman. Lalu aku pun memeraskan susu untuk orang tuaku. Ternyata aku dapati orang tuaku sudah tidur. Aku tak mau memberikan susu itu kepada anak dan istriku sebelum mereka. Ya sampai akhirnya mereka pun bangun di waktu fajar. Aku berikan dulu mereka, lalu aku berikan kepada anak dan istriku. Ya Allah, kalau memang itu aku lakukan ikhlas, kamu karena mengharap di wajahmu, fafrut an, an, ya, fahruj an amma nahnu fi maka selamatkan kami dari musibah ini. Maka tiba-tiba kemudian batu itu pun bergeser. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki hak kepada orang tuanya harus lebih besar. Maka, ya seharusnya ya seorang laki-laki lebih condong dan untuk berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Ya, pahamkan kepada istrinya bahwa orang tua lebih besar dari mata di mata saya daripada kamu. Iya. Pahamkan kata kepada istrinya, jangan sampai dia bermasalah dengan orang tuanya, ya, atau benci kepada orang tuanya, atau melarang dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena hakikat istri yang salihah, istri yang membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah a'lam. Nah. Ya, nah, sekolah atas eh, jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan ya di 0218236543. Ya, sudah terhubung. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Fedri di Cimanggis. Bapak Fedri di Cimanggis, silahkan. Ya. Uh, iya. eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. <clears throat> ya, uh, mau tanya tentang apa namanya? Uh, Iya. Yeah. Masyarakat kita kan biasanya uh, kayak saya yang baru kenal sunnah ini mm -hmm. sulit sekali untuk uh, apa namanya menyesuaikan diri gitu. Karena apa yang saya lakukan selalu salah gitu Ustaz. Gimana caranya supaya kita tuh diterima masyarakat gitu. Karena saya juga uh, sudah insya Allah sudah mantap dengan sunnah. Hmm. Gitu. Baik, ya, baik, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Febri ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Bagaimana caranya supaya saya bisa diterima di masyarakat? Iya, sebuah pertanyaan yang mengkritik ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau tidak diterima di masyarakatnya setelah menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau berusaha berdakwah, tapi malah dimusuhi. Bahkan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dan akhirnya diusir. Uh, Bapak, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amal, kalau aku amalkan Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Kata Rasulullah, "Izhad fi dunya yuhibbukallah, wa fi ma'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah dalam kehidupan dunia, niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Niscaya Allah, niscaya manusia cinta kepada kamu. Iya. Maka ketika kita merasa zuhud dari manusia, kita tidak membutuhkan pujian mereka. Kita pun juga tidak peduli dengan celaan mereka. Yang terpenting kita berharap kepada Allah saja. Yang penting Allah ridho kepada saya. Maka Allah jadikan hati-hati manusia itu condong kepada kita. Ya Allah. Ya. Tentunya kita berusaha juga menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Tetap berbuat baik kepada tetangga, ya membantu fakir miskin, orang-orang yang susah. Iya. Maka cobalah kita lakukan hal seperti itu. Ikut dalam kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, ya, kerja bakti, siskamling, dan yang lainnya. Tapi kalau ternyata itu perbuatan ataupun kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual yang tidak ada syariatnya, bahkan bertebakan dengan syariat, lah kita tidak ikuti. Iya. Kalau kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai syariat, akibatnya kita akan dianggap macam-macam. Ya. InsyaAllah itu tidak akan memberikan mudarat untuk kita. Ya, Biarkan mereka merasa aneh dulu kepada kita, tidak apa-apa. Tetap kita bermuamalah kepada mereka, tetap kita berbuat baik kepada mereka, tetap kita ya ikut kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat positif, positif tersebut. InsyaAllah mereka lama-kelamaan akan ya, memahami dan menghormati Anda di saat kita pun dekat dengan mereka, di saat kita pun berusaha untuk bermuamalah dengan mereka. Ya. Ya, tapi ketika kita menutup diri dari masyarakat, ketika kita pun ya tidak peduli dengan keadaan masyarakat, mungkin masyarakat pun akan semakin aneh dan semakin membenci kita. Ya, kita berusaha untuk ikhwatul Islam eh, melakukan dulu sesuai kemampuan kita. Ya, Allahu a'lam. Iya, Ya, sekarang jazakallahu khair demikian untuk uh, Bapak Febri yang berada di Simanggis. Ya, masih kami terima di layanan telepon. Silakan. 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Sukabumi. Ibu Siti di Sukabumi. Silakan di agak keraskan suaranya, Bu ya. Oh iya. Gini, uh, saya berniat memasukkan adik saya ke pesantren di Sukabumi ya Eh, dan saya cari gitu uh, pesantren yang sunnah ini uh, jarang dan ada juga yang lumayan mahal menurut kami gitu kan tidak terjangkau jadi kira-kira di uh, sekitar kita gitu ya Jawa Barat atau mungkin ada nggak pesantren sunnah yang terjangkau uh, dan kebanyakan memang mahal gitu dan saya sendiri tidak rela gitu adik saya dimasukkan ke pesantren yang selain sunnah. Iya. Yeah. Iya. Ya, mungkin mungkin di di off air saja. Iya, di off air aja Bu ya. Iya, nanti telepon ya. uh, Ibu bisa aja, menghubungi kami di layanan uh, off air kami ya. Uh, nanti di, diterima. <laughs> Iya, nanti di 021 823 3661 Ibu ya. 021 mm -mm, 823 3661. 61. Baik, ya. terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Siti yang berada di Sukabumi. Ya, selanjutnya masih kami terima silakan di 021 tiga Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, eh, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Nabil di Wajo. Sulawesi Selatan. Oh iya, silakan Abu Nabil di Sulawesi Selatan. Eh, Ustaz ini Ustaz, uh, saya mau nanya kan, kan biasanya kalau di era kami sebelum waktu salat kami putar dulu kasih pengajian mm -hmm. menit terus selawatan 10 menit eh, sudah mm -hmm. itu baru asan Ustaz. Iya. Bagaimana hal seperti itu gitu? Bagaimana uh, Baik. dalam pandangan Islam Ustaz? Baik, cukup ya. Iya, terima kasih banyak Abu Nabil di Sulawesi Selatan. Silahkan. Ah, tentunya yang pertama membaca Al-Quran itu bagus. Bersalawat pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun itu kalau dijadikan sebagai sebuah ritual yang terus menerus dan rutin sebelum adzan, ini butuh kepada dalil. Sementara kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah dan para sahabat melakukan itu. Dan sebaik-baiknya petunjuk petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula para sahabat tidak pernah melakukan itu, merutinkan perbuatan hal-hal seperti itu. Yang kedua, menyetel bacaan Al-Quran keras-keras. Kalau ternyata itu mengganggu tetangga, itu pun tidak diperkenankan. Karena Islam melarang seseorang melang, meng, apa, mengganggu tetangganya dengan apapun juga, walaupun dengan baca Al-Quran. Ya. Mungkin tetangganya merasa terganggu dengan dia butuh istirahat, atau bayinya yang butuh istirahat, atau ada orang yang sakit ataupun yang lainnya. Makanya dalam tabu Daud ya disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan sholat apa eh, suaranya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yashhar ba'dukum ala ba'din bi Ketahuilah, ya. Yeah. Ketahuilah kata Rasulullah setiap kalian sedang bermunajat kepada Robnya. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan atas apa namanya sebagian yang lain dengan bacaannya karena bisa mengganggu. Di sana ada orang yang sedang beribadah terganggu gara-gara bacaan yang keras tersebut. Ya, maka hal sepertinya tidak diperkenankan tentunya Allah alam. Nah. Ya, nah. Ya, sekarang jazakallahu atas uh, jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali tadi layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada di antaranya dari Agus di Lombok dan Abu, ah, Abu Ahmad yang berada di Tapanuli. Uh, ya Ustaz, benarkah uh, sifat Allah yang eh, uh, 20 itu? Karena di tempat kami uh, hal itu diwajibkan untuk dihafal dan dipelajari. Akhi, tidak boleh kita menetapkan bagi Allah sifatnya berapa-berapa kecuali dengan dalil. Tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa sifat Allahnya 20. Bahkan <clears throat> orang yang mengatakan sifat Allahnya 20 itu sebetulnya mengandung penghinaan terhadap Allah. Mengapa demikian? Sebab betapa sedikitnya sifat Allah. Sementara Allah maha sempurna, sedangkan konsekuensi kesempurnaan Allah itu harusnya sifat Allah sangat banyak dan tak terbilang jumlahnya. Ini dia nama Allah. Ya, <clears throat> masyarakat kita mengetahui bahwa nama Allah ada 99. Sekarang bukankah setiap nama pasti mengandung sifat? Ya. Sekarang kalau sifat Allah hanya 20, berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Iya, sebab 99 dikurangi eh, dikurangi uh, 20 berapa? 79. Berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Baik. Allah bernama Al-Qawi yang Maha Kuat. Dan tentu berkonsekuensi sifat Allah Maha Kuat. Sementara sifat kuat tidak ada dalam 20 nah apa 20 sifat. Allah mempunyai nama Al-Muhaimin Iya. Dan tentu berkonsekuensi kepada sifat haimanah. Dan sifat haimanah tidak ada dalam 20 sifat. Allah bernama Al-Aziz yang maha memiliki izzah, kemuliaan. Sedangkan sifat izzah tidak ada dalam 20 sifat. Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai nama Al-Jabbar, yang mempunyai sifat Al-Jabarut, Sedangkan sifat Jabarut tidak ada dalam 20 sifat. Subhanallah, mungkinkah nama Allah hanya nama tapi tidak mengandung sifat? Mungkin ini kebatilan. Iya. Sementara keyakinan Ahlus Sunnah mengatakan nama Allah tak terbilang jumlahnya. Bukan hanya 99 sebagai kata Imam Nawawi. Ketika Imam Nawawi mensyarah hadis, Allah memiliki 99 sifat. Imam Nawawi ini bukan pembatasan. Ya, sebab kalimat setelahnya menjelaskan bahwa 99 itu yang diperintahkan untuk apa? E, eh, mengisoknya, menghitungnya. Ya, tidak menunjukkan bahwa Allah hanya punya 99 sifat. Bahkan kata Imam Nawawi, Allah memiliki sifat yang tak terbilang jumlahnya. Berdasarkan hadis Wistaksar tabihi fi ilmil ghaib indak atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib. Sedangkan tidak ada yang mengetahui ya eh, jumlah nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bila nama Allah sangat banyak, sifat Allah lebih banyak lagi. Mungkin ya kalau saya tanya kepada antum, antum beribadah mengharapkan ridho siapa? Antum akan berkata ridho Allah. Kalau begitu antum mensifati Allah Maha Ridho. Ya Allah mempunyai sifat ridho. Ya. Sifat ridho tidak ada dalam 20 sifat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan murka kepada orang-orang kafir dan melaknat mereka. Sementara sifat murka dan laknat kepada orang kafir tidak ada dalam dua sifat. Iya. Allah juga berfirman wa makar wa makar Allah. Mereka bermakar dan Allah pun akan membalas ya Allah membalas mereka apa namanya makar mereka. Sementara sifat makar ya Allah membalas makar tidak ada dalam 20 sifat. Kalau begitu berapa banyak sifat Allah yang harus kita tolak hanya karena 20 sifat. Makanya 20 sifat tidak ada dalilnya sama sekali. Maka kita merasa aneh mereka yang mengatakan ya seakan-akan 20 sifat ini sesuatu yang wajib diterima, yang harus diterima bahkan dipaksakan kepada manusia. Bahkan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tak pernah ditolak. Subhanallah. Ya. Ternyata sifat Allah hanya 20 saja. Sementara manusia sifatnya lebih dari 20. Sebetulnya ini mengandung penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhi. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu saya atas <clears throat> jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Murni yang berada di Sulawesi Selatan. Ya Ustaz, eh, ibu saya sering apabila tidak dituruti kemauannya itu eh, dengan mudahnya menyumpahi kami. Nah, bagaimanakah kami sebagai anaknya menyikami, uh, menyikapinya uh, dan uh, agar tetap dapat melakukan uh, kebaikan kepada orang tua kami tersebut? Ya, tentu kita berusaha untuk melaksanakan perintah ibu kita sesuai kemampuan. Oh, ternyata kita tidak mampu. Ya, ibu kita minta diberikan rumah, sementara kita tidak mampu. Lalu kemudian gara-gara itu dia sumpah serapah, itu tidak akan diperkenankan doanya oleh Allah. Ya. Allah maafkan kita karena ketidakmampuan kita. Ya. Ibu kita minta dibelikan permen es bonbon, ya. Kemudian kita nggak mau, kita berbuat maksiat kepada ibu kita. Ya. Maka kita berusaha untuk menjalankan keinginan atau perintah ibu kita selama perintah itu sesuai dengan di Allah dan Rasulnya. Tapi kalau perintah itu kepada maksiat, tidak boleh mentaatinya. Ya Allah berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bima fi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan agar kamu mempersekutukan Allah, maka jangan taati mereka. Tapi tetaplah ya perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW juga bersabda, لا طاعة lima, في khlukin الخالق. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintahnya, berbuat baik kepadanya, ya, berucap sopan santun kepadanya, lemah lembut dan yang lainnya. Allah. Iya. Ya. Nah. Ya, nah, demikian untuk Murni yang berada di Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya ada dua peras nada dari Sunardi yang berada di Samarinda dan banyak yang lainnya. Saya sebutkan nama dan tempat. Eh, Yusad, mohon, pencerahan, mohon pencerahannya. Eh, ketika sujud itu eh, seorang hamba itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah eh, kita berdoa di sujud tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan eh, apakah eh, e, disyariatkan di setiap sujud ataukah di akhir e, rakaat terakhir e, di sujud terakhir? E, tentunya Rasulullah SAW memerintahkan untuk banyak berdoa di waktu sujud tanpa mengkhususkan di sujud terakhir ataupun di sujud tertentu. Maka di semua sujud kita berusaha untuk memperbanyak berdoa. Bila kita tidak hafal dan tidak bisa bahasa Arab, sementara kita ingin berdoa dari diri kita sendiri, silahkan dengan bahasa Indonesia. Saya pernah tanya kepada Syekh Abdul Razak dalam hal ini beliau mengatakan tidak mengapa. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.